Eh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan fikih yang terkait dengan uh, mewabahnya virus corona di berbagai negara dan juga di negara kita, terkhususnya di kota Jakarta ya. Tentu ada hal-hal yang harus kita mengerti keterkaitan dengan tersebarnya wabah virus corona ini ya. E, di mana lagi apalagi WHO telah menyatakan bahwasanya virus corona atau COVID-19 ya telah meningkat derajat penyebarannya sehingga berubah dari tingkat wabah menjadi epidemi dan akhirnya sekarang menjadi pandemi ya yang artinya sudah tersebar secara internasional dan susah untuk dicegah ya karena sudah tersebar dengan uh, begitu cepat dan kodarullah ya uh, sudah banyak kasus lebih dari seribu kasus dan ribuan yang sudah meninggal dunia ini bukan uh, perkara yang sepele dan kodarullah juga masuk ke negeri kita, terutama di eh, Jakarta dan kita dengar setiap hari bertambah ya orang-orang jumlah yang terjangkiti terkena virus COVID-19 eh, tersebut. Maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, eh, permasalahan fikih berkaitan tentang masuk atau keluar dari kota yang terkena wabah ya. Masuk atau keluar dari kota yang terkena wabah. Hal ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi." Jika kalian mendengar taun ya salah satu dari bentuk wabah e, menimpa di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatangi daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha dan jika uh, sudah terjadi taun di suatu daerah dan kalian berada dalam daerah tersebut fala takhruju maka janganlah keluar dari daerah tersebut firaran minhu karena ingin lari dari taun tersebut. Jadi kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar ada taun satu daerah, maka jangan datangi daerah tersebut. Dan jika kalian berada dalam daerah tersebut, jangan keluar dari daerah tersebut karena ingin lari dari uh, taun tersebut. Maka yang pertama, yang berkaitan dengan hadis ini ya uh, seorang kalau mendengar suatu daerah terkena wabah maka jangan dia ke situ jangan dia ke situ ini sebagai bentuk pelaksanaan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia tidak di antara hikmahnya agar dia tidak tertular agar dia tidak terkena ini daerah sudah wabah ya banyak orang terkena penyakit corona di situ maka jangan dia datang ke daerah tersebut dan Nabi Alaihi Wasallam telah bersabda firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa ya. Nabi sampai menyuruh orang lari dari penyakit menular seperti firaraka minal asad, seperti kau lari dari singa. Berarti ini kesungguhan ya. Namanya orang kalau ketemu singa dia pasti takut dan dia pasti berusaha lari sejauh-jauhnya. Ini menunjukkan Nabi serius dalam hal ini ya. Karena ada hukum sebab akibat di antara akibat terjadinya Eh, penyakit adalah dengan sistem penularan ya dengan sistem penularan semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya tetapi di antara sebab terjadi Allah memberikan penyakit kepada sebagian orang dengan sistem penularan oleh karenanya Nabi menyuruh kita untuk ikhtiar untuk kabur dari sumber wabah ya firra minal majdum firaraka minal asad kata Nabi larilah dari sumber penyakit tersebut sebagaimana kau lari dari singa ini menunjukkan serius tidak dianggap sepele Nabi larang tidak boleh masuk dalam daerah Eh, tersebut ya. Dan sesuai dengan ayat eh, ayat-ayat dan hadis-hadis di antara Nabi di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tulku bi aidikum ila tahlukah janganlah kalian eh, menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan ya. ya Allah larang kalau kita tahu itu berbahaya kalau kita tahu itu bisa menimbulkan kebinasaan maka jangan ke areal tersebut ya ini yang pertama dari orang luar maka jangan masuk ke areal wabah ya. Dan kalau kita mau praktekkan eh, seperti sekarang, jika memang kondisi Jakarta sudah parah, ya sudah e, pemerintah memandang atau pihak-pihak yang terkait yang e, yang mengerti tentang akan hal ini memandang bahwasanya Jakarta sudah harus lockdown misalnya ya dan semisalnya maka tidak boleh ada orang datang ke sini. Orang luar jangan masuk ke sini. Ya, tidak boleh masuk ke areal sini. Ya, misalnya ada keluarga mau datang ke Jakarta, kita bilang jangan. Kenapa? Karena pemerintah memandang ini sudah bisa rawan terkena penyakit dan juga ya agar mudah penanganannya. Kalau ada yang datang kemudian terkena kemudian dia keluar lagi maka semakin tersebar virus tersebut dan sulit untuk ditangani. Ini semua adalah bentuk ikhtiar yang diajarkan dalam syariat Islam. Maka saya katakan penerapannya kalau kita di Jakarta ada yang mau kunjungi kita bilang enggak ya, Nanti lain kali ya. Bulan depan mudah-mudahan ya bulan depan atau dua pekan lagi mudah-mudahan kalau sudah diizinkan oleh pemerintah ya kondisi sudah kondusif maka silakan untuk datang mengunjungi kita. Adapun sekarang maka jangan. Kemudian eh, yang kedua, sebaliknya barang siapa yang berada dalam areal wabah tersebut maka dia tidak boleh keluar dari lokasi tersebut ya. Fala takhruju firaran minhu. Kata Nabi, jangan kalian keluar dari areal tersebut karena ingin lari dari penyakit tersebut. Maka tidak boleh keluar dari area wabah. Kita yang sudah berada di daerah yang dihukumi ya sumber wabah dan sudah mulai tersebar di berbagai tempat bahkan saya dengar di setiap kecamatan ada yang terkena penyakit corona ya maka jangan kita keluar dari daerah ini ya jangan keluar sebisa mungkin jangan keluar karena ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama yang pertama yaitu agar tidak e, memperluas Eh, penularan. Yang pertama agar tidak memperluas penularan. Apalagi orang tersebut sudah kena penyakit ya. Yang sudah yang tidak kena penyakit saja yang belum difonis terjangkiti positif virus corona tidak boleh keluar apalagi yang sudah e, difonis positif virus corona ya. Karena Nabi SAW bersabda la turidu al mumrida al musih. Nabi SAW mengatakan jangan kalian membawa uh, onta yang sakit kepada onta yang sehat ya. ya karena kalau onta yang sakit dibawa ke areal onta yang sehat maka akan terjadi penularan. Maka demikian juga orang yang sudah uh, berada dalam areal wabah yang mungkin dia sakit atau dia membawa virus corona tanpa dia sadari ya karena masa inkubasi butuh dua minggu ya. Maka jangan dia keluar ya. Jangan dia keluar karena bisa uh, mempengaruhi atau memperluas areal penularan virus COVID-19. Ini hikmah yang pertama disimak oleh para ulama kenapa tidak boleh keluar dari areal wabah. Hikmah yang kedua ya disebut oleh para ulama ya kalau orang-orang yang sehat. Ya. Jadi pembicaranya bukan cuma orang yang sakit nggak boleh keluar, orang yang sehat juga nggak boleh keluar. Orang yang sehat juga nggak boleh keluar. Kalau semua yang sehat kabur dari daerah tersebut, ya kemudian pergi meninggalkan daerah tersebut, yang kuat yang tidak tertular maka lantas siapa yang mengurusi orang-orang yang sakit mereka butuh diperhatikan tatkala mereka sakit butuh diperhatikan tatkala mereka meninggal dunia juga butuh diperhatikan butuh disolatkan butuh dikuburkan maka tidak boleh keluar ya. yang kuat mengurusi yang yang eh, yang sakit ya kalau semuanya keluar maka akhirnya orang-orang yang sakit tidak ada yang eh, menangani kemudian juga di antara hikmah yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya bahwasanya eh, jika sebagian orang bertahan ya lama-lama ya dia akan kuat menghadapi kondisi virus tersebut. Dan ini kenyataan orang-orang yang bertahan akhirnya dia punya imun ya. Dia kuat hingga uh, dia bisa mengalahkan virus tersebut ya setelah mengalami ya tahapan-tahapan tentunya ya. Sehingga dengan kondisi yang sehat tadi dia bisa mengurusi eh, orang-orang uh, yang masih sakit. Kemudian juga di antaranya hikmahnya kenapa tidak boleh keluar dikhawatirkan terjerumus dalam permasalahan akidah yaitu perkataan seandainya seandainya ya. Karena Nabi sallallahu SAW melarang Nabi mengatakan ya bahwa jika seorang melakukan suatu ternyata tidak sesuai dengan keinginannya fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Maka jangan dia berkatakan seandainya saya melakukan demikian tentu sudah begini begini. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena law seandainya seandainya akan membuka pintu syaitan. Kenapa orang yang keluar kemudian dia akhirnya selamat, seandainya dia selamat, dia akan berkata, ya, ya, seandainya saya tidak keluar, saya tentu akan terkena penyakit. Ya, ini apa namanya eh, dilarang ya, dilarang. Ya, kemudian juga yang di dalam sudah terkena penyakit, dia akan berkata, seandainya saya keluar tadi saya mungkin selamat. Sehingga membuka lau seandainya seandainya dilarang dalam dalam eh, dalam agama. Mungkin dia selamat dari eh, virus, tetapi dia terjerumus dalam kesalahan dalam akidah ya dalam kesalahan dalam akidah. Yang terakhir para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa Anda boleh keluar dari daerah yang terkena wabah karena orang yang sabar di daerah yang terkena wabah dia bisa mendapatkan pahala mati syahid ya. Apakah dia meninggal ataukah dia terjangkiti dan dia selamat atau dia sehat selama dia bersabar di daerah yang terkena wabah ya bersabar tidak mengeluh sama sekali ya dia tahu ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan lan yusibana illa ma kataballahu lana tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid dan sebagaimana pernah saya jelaskan dalam uh, tulisan sebelum sebelumnya tentang bahwasanya meninggal karena wabah corona dihukumi mati syahid ya maka orang yang mendapatkan pahala mati syahid bukan cuma yang mati syahid bahkan yang tidak mati syahid selama dia bersabar selama dia bersabar dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluh sama sekali dia juga bisa mendapatkan pahala uh, mati syahid ya Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, "Anna ajra syahid innama yuktabu liman lam yakhruj min baladi ta'un." Sungguhnya pahala orang mati syahid hanyalah ditetapkan bagi orang yang tidak keluar dari daerah wabah. Wa aqama qasidan thawaballahi subhanahu wa ta'ala dan dia menetap di daerah tersebut berharap ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rajian sidqa wa'dihi dan dia berharap janji Allah Subhanahu wa taala. Arifan annahu in waqa'a lahu aw sarafahu anhu fahuwa bi taqdirillah. Dan dia ngerti dan dia sadar kalau dia terkena uh, penyakit itu takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau dia terhindar dari wabah tersebut juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala, ghairu mutadajjir bihi in waqa'a bihi dan jika dia terkena penyakit dia tidak mengeluh. Maka ini yang mendapatkan pahala mati syahid ya. Terlepas apakah dia meninggal atau tidak. Oleh karena sebenarnya virus ya atau wabah ini adalah musibah tapi dia juga ujian ya bagi orang yang bersabar menghadapinya ya e, meyakini semua takdir Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluh ya dengan apa yang terjadi maka dia bisa mendapatkan pahala e, mati syahid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi orang yang keluar dari areal wabah karena ingin lari dari Eh, virus tersebut dari wabah tersebut maka dihukumi dengan dosa besar seakan-akan dia lari dari uh, medan pertempuran. Kata Nabi SAW, Al-far minat ta'un kalfar minaz zahaf. Seorang yang lari dari uh, ta'un, dari wabah, seperti orang yang lari dari medan pertempuran. Dan lari dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Ya, Nabi SAW mengatakan, Ijtanibu sab'am minal mubiqat. Ya, jauhilah dari tujuh dosa-dosa yang membinasakan. Rasulullah SAW sebutkan di antaranya ya al-firar minaz zahaf yaitu lari dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran. Oleh karenanya ini hukum syar'i. Kalau daerah kita sudah ya terkena difonis oleh pemerintah misalnya ini daerah wabah ya, dan mulai tersebar wabah, kita nggak boleh keluar. Kita nggak boleh keluar ya. Kalau keluar karena takut penyakit tersebut, lari dari lari dari apa? Lari dari medan pertempuran, dosa besar dosa besarnya. Bersabar kalau kita selamat ya dengan izin Allah kalau kita terkena dan kita sabar kita mendapatkan pahala uh, mati syahidnya. Tapi berikutnya yang dilarang lari dari lokasi wabah adalah jika dia keluar dari daerah wabah tersebut karena ingin menghindar dari penyakit. Karena ingin menghindar dari penyakit. Nabi SAW mengatakan, firoran minhu, yaitu dia, fala takhruju firoron minhu. Jangan dia keluar dari daerah tersebut karena ingin kabur dari wabah tersebut. Tetapi kalau dia keluar karena ada keperluan lain, kata para ulama nggak mengapa. Contoh ternyata dia keluar, misalnya kita di Jakarta terjadi wabah sudah di mana-mana, kita keluar bukan karena ingin kabur dari uh, penyakit, tapi karena ada keperluan, misalnya menjenguk orang tua kek atau apa kek ya, atau ada pekerjaan yang memang sudah dijadwalkan dan kita masih bisa keluar bukan karena takut dari penyakit ya, maka tidak termasuk dalam larangan tersebut kata para ulama dan itu yang maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita keluar ya pingin kabur atau ya dengan cari-cari alasannya pingin kunjungi orang tua. Ternyata pingin apa? Kabur dari wabah, maka ini tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. An-Nawawi berkata, Amal khuruj li aridin fala ba'sa bihi." Adapun seorang keluar dari daerah wabah karena ada keperluan, maka tidak mengapa, ya. Wattafaqu ala jawazil khuruj bi syughlin wa gharadin ghairil firar dan Imam Nawawi rahimahullah berkata para ulama sepakat boleh seorang keluar dari daerah wabah ya karena ada keperluan ya atau karena pekerjaan selama bukan karena ingin lari dari penyakit. Kalau ingin lari dari virus maka dia terjerumus dalam dosa besar. Baik. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, berikutnya jika ternyata, jika ternyata wabah sudah merajalela tersebar di seluruh kota, misalnya di, di Jakarta sudah jadi kota wabah. Di Bandung juga sudah jadi kota wabah. Sudah, di mana-mana orang sudah terkena wabah. Kata para ulama, maka tidak mengapa bolak-balik keluar masuk antara Jakarta dengan Bandung. Karena hukumnya sudah sama. Sama-sama kota apa? Wabah, ya. Tidak mengapa. Dia ada keperluan ke Jakarta, ke Bandung selama masih dua. Seandainya ternyata uh, tiga kota semuanya sudah dihukum sebagai kota wabah ya pusat wabah maka berpindah-pindah dari kota tersebut tidak jadi masalah ya karena dia bukan lari lari ke tempat yang sama juga terkena wabah ya beda kalau dia pergi ke kota D yang ternyata tidak ada penyakit dalam rangka untuk lari dari wabah maka ini yang diharamkan ya oleh karenanya <clears throat> Ibnu Hajar al haitami rahimahullah berkata law amma ikliman lam yahrumil khuruj min ba'di qurahu ila ba li'annahu la firara hina idin albattah. Seandainya e, wabah sudah meliputi seluruh negeri, ya, maka tidak mengapa seorang berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya dalam negeri tersebut karena sudah tidak dihukumi dengan kabur dari penyakit karena semuanya areal sudah penyakit ya. Makanya sekarang mungkin orang bertanya, Ustaz bolehkah kita pergi dari Jakarta? Ya kalau ternyata kota kita sudah dihukumi sebagai kota sumber wabah, hukum asalnya nggak boleh. Nggak boleh kita keluar. Kecuali tadi ada keperluan yang benar-benar keperluan bukan untuk lari dari penyakit. Misalnya, saat saya ingin pergi ke pantai mana ya sama keluarga. Buat apa? Ya. Ya buat melarikan diri, <laughs> ya nggak boleh. <laughs> buat liburan misalnya ya, lihat apa liburan liburan sana ya. Kalau kamu keluar ke sana dan ingin balik lagi ya, ya lain cerita karena ada keperluan berarti ya tetapi kalau lari ke sana karena ingin kabur dari penyakit, maka hukumnya haram. Taib ini yang berkaitan dengan hukum masuk keluar suatu daerah yang terkena uh, wabah. Taib yang berikutnya uh, berkaitan dengan solat berjamaah. Berkaitan dengan solat berjamaah apa saja permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan solat uh, eh, berjamaah. Taib yang pertama ya pendapat yang terpilih ya dan hampir kita dapati fatwa-fatwa ulama ya baik ulama dahulu maupun ulama sekarang ya yang berkompeten mereka mengatakan jika ya sudah terjadi wabah ya di suatu tempat ya maka tidak mengapa seorang meninggalkan ya e, eh, salat berjamaah karena khawatir terkena penyakit wabah tersebut ya tidak mengapa dia meninggalkan salat berjamaah tidak mengapa dia tinggalkan salat Jumat ya agar tidak semakin tersebar virus tersebut. Dia ikhtiar, dia tidak keluar dari kotanya, dia bersabar, tapi dia juga tidak mengantarkan dirinya pada hal-hal yang bisa membuat dia uh, binasa. Ya. Tidak sengaja kemudian tawakal saya pergi ke tempat pertemuan tawakal ya kalau Allah berkehendak saya kena penyakit kalau enggak enggak ya memang semua atas kehendak Allah tapi Nabi kan berkata firra minal majzum firaraka minal asad kaburlah engkau dari sumber penyakit ya sebagaimana lari dari apa? singa. Maka segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada uh, uh, penyakit maka kita jauhi. Dan sekarang para ahli kesehatan sudah mengatakan di antara tempat-tempat yang mudah terjadi penularan tempat-tempat keramaian. Tempat-tempat keramaian ya, apalagi kita berdesak-desakan maka virus dengan mudah untuk untuk berpindah. Dan ini bukan suatu hal bukan suatu hal yang diduga-duga ya, belum tentu, belum tentu. Enggak, kita sudah lihat kejadian mudarat yang benar-benar terjadi. Tatkala uh, tidak diindahkan hal ini maka terjadilah apa yang terjadi ya. ya terjadi dengan mudah cepat seperti di Wuhan ya karena ada acara eh, apa pertemuan ya hari raya atau apaan sehingga mudah sekali tersebar di antara mereka ya. Kemudian misalnya di Iran ya. Ya, mereka sok-sok tawakal ya kita lihat di video di YouTube mereka kita tawakal enggak apa-apa ke sini ya. Mereka kita tidak akan tetap saja kita akan ziarah ke wali-wali mereka dan mereka mengungkapkan hal itu di dalam YouTube. Jadi seakan-akan sudah kita tawakal, kita mau beribadah dengan dengan gaya mereka tentunya. Akhirnya ter, terjadi apa yang terjadi? Ya, tahu-tahu ratusan meninggal, ya, ribuan orang terkena ya. Jadi maksud saya, kekhawatiran tersebut bukan kekhawatiran yang, yang mengada-ngada, bukan. Kekhawatiran yang benar-benar terjadi. Kalau kita lalai dan kita cuek aja, kita bilang nggak ada masalah semuanya keluar. Apa yang terjadi? Maka penularan semakin semakin cepat dan kalau sudah penularan semakin cepat, kita semakin sulit untuk menghadapi. Maksud saya, sebagian orang mengatakan, ah itu kan hanya kekhawatiran. Iya, itu kalau mungkin di kampung kamu. Tapi kalau di Jakarta, di Jakarta yang sudah dilihat oleh pemerintah, gubernur juga sudah bicara, emang mereka bicara omong kosong. Ya. Mereka bicara asal ngomong saja. Mereka sudah melihat hal ini harus dikerjakan supaya mudah menangani penularan virus yang begitu cepatnya luar luar biasa yang begitu cepatnya luar biasa. Sampai sebagian pejabat sudah sudah kena. Ya, maka jangan bilang ini hanya ah hanya ketakutan. Ini kenyataan bukan ketakutan ya. Bukan ketakutan, maka kita disuruh untuk menghindar dari kemudaratan. Kata Nabi SAW, La dorar wala dirar. Jangan seorang menjerumuskan dia dalam kemudaratan dan jangan beri kemudaratan kepada orang lain. Ya. Jangan beri kemudaratan kepada orang lain. Oleh karenanya, eh, pendapat yang benar ya bahwasanya ya, berdasarkan dalil-dalil seorang kalau khawatir terkena penyakit ya atau terkhawatir menularkan penyakit ya maka dia boleh tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah. Kita saja nggak tahu kita sedang berpenyakit atau tidak karena masa, masa inkubasi berapa dua dua minggu. Katanya sekarang virusnya semakin jago bisa jadi masa inkubasinya bisa lebih panjang. Kalau oh, kita kalau bisa jadi kita berpenyakit kita sentuh orang akhirnya kita beri mudarat kepada orang lain. Ya kita tidak apa-apa tapi dia apa-apa. Ternyata dia tua kita sehat virus tidak bisa melawan kita tapi orang tua ini akhirnya meninggal meninggal dunia. Makanya perlu kerjasama rame-rame antara penduduk Jakarta harus mengerti akan hal ini, memikirkan dirinya dan memikirkan keluarganya dan memikirkan orang lain. Memikirkan orang orang lain. Karena kalau sudah penularan sudah begitu luas, maka rumah sakit tidak mampu untuk menangani sehingga akhirnya banyak akan meninggal dunia berdasarkan pengalaman yang ada yang sudah terjadi di negara-negara tetangga ya. Kemarin kasus seperti di Malaysia, Anda dapat berita bahwasanya banyak kejadian karena misalnya pertemuan di masjid. Bahkan ada berita datang kemudian sekelompok e, jamaah tertentu ya bikin pertemuan ya di satu masjid 56 orang akhirnya ketahuan kena apa? kena corona dalam sekali pertemuan ya. Jadi bukan bukan apa namanya bukan perkara yang dianggap e, sepele atau hanya sekedar menduga-duga kekhawatiran yang berlebihan. Bukan kekhawatiran berlebihan, ini kenyataan. Ini kenyataan. ada Adapun dalil-dalil menunjukkan bolehnya kita meninggalkan sholat berjamaah atau sholat Jumat kalau memang kondisinya sudah parah Ya, dan saya rasa Jakarta sudah berlaku karena Pak Anies sudah berbicara, Pak Jokowi juga sudah apa? berbicara ya untuk menganjurkan uh, ibadah di rumah. Berarti kondisi sudah mereka sudah lihat perlu untuk dilakukan. Di antaranya ya kita dapati bahwasanya uh, kewajiban berjamaah bisa gugur kalau ada hal-hal yang menghalangi. Contoh hujan. Kalau hujan kita boleh tidak pergi ke ke masjidnya. Contohnya angin kencang. Para ulama masih dalam buku fikih mereka. Contohnya seorang sakit, ya, seorang sakit. Dia tidak uh, pergi ke uh, ke masjid, ya. Bahkan wahal, becek, misalnya becek kemudian sulit ke masjid, maka tidak usah ke masjid. Kalau hujan saja boleh orang tidak ke masjid. Yang kalau kita kena hujan kita mati atau tidak? <laughs> tidak mati. Kita tidak mati. Kalau kita keluar becek, baju kita kotor-kotor, kita mati? Enggak mati. Ya, itu saja bisa membuat orang untuk tidak sholat berjamaah, apalagi penyakit yang ada yang mungkin nggak kelihatan ya, tapi ada yang bisa saja terkena siapapun ya dalam keramaian-keramaian tertentu ya. Maka kekhawatiran tersebut tidak mengapa membuat seorang boleh untuk tidak sholat eh, berjamaah. Di sini ada dua kaidah yang saya, ingin saya sebutkan. Pertama, uzur yang membolehkan untuk tidak sholat berjamaah itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Udurnya sama. Udurnya sama. Jadi udur yang membolehkan tidak sholat berjamaah, itulah udur yang membolehkan untuk tidak sholat sholat Jumat. Ya. Uh, dikatakan dalam buku Madhab Syafi'iyah, a'adharun fitar kil jamaah, ya a'adharun fitar kil jum'ah. Udur-udur untuk meninggalkan sholat berjamaah, dialah udur untuk meninggalkan sholat Jumat ya fala tajibul Jumaatu ala khaifin ala nafsihi maka tidak wajib jum'atan bagi orang yang khawatir tentang dirinya khawatir dirinya terkena kemudaratan ya entah mungkin ada musuh entah apa takut terkena penyakit misalnya au malihi atau khawatir suatu keburukan menimpa menimpa hartanya wala alaman fitori kehimator demikian juga orang yang jalan menuju masjid ada hujan maka tidak mengapa dia salat di rumah tidak harus salat Jumat dan tidak harus salat apa salat berjamaah Wala alaman lahu maridun yakhafu dayaahu. Demikian juga seorang yang sedang ngurusi orang sakit, dia khawatir kalau salat Jumat nanti orang ini bisa tambah parah penyakitnya atau meninggal atau yang lainnya, maka tidak perlu dia salat salat Jumat. Ini yang pertama. Jadi uzur yang boleh membuat kita meninggalkan salat berjamaah itulah uzur yang bolehkan kita untuk meninggalkan salat Jumat. Dua hal yang satu pembahasan. Kemudian kaidah yang kedua, uzur-uzur tersebut dikiaskan oleh para ulama. Datang dalam sebagian sebagian hadis misalnya karena hujan ya tapi para ulama mengumumkan, kenapa kita tidak ke masjid karena hujan? Karena masyakkah syadidah, karena ada sesuatu yang memberatkan. Kita keluar basah kuyup misalnya, ya sudah nggak usah sholat berjamaah. Ya, ternyata ilah ini sebab ini untuk meninggalkan sholat berjamaah bukan hanya pada masalah hujan, tapi diumumkan oleh para ulama, dikiaskan dengan sebab-sebab yang lain. Ya. Karena Nawawi berkata, Inna babal a'adhar fi tarkil jum'ah wal jama'ati laisa Maksusan bahwasanya uzur-uzur untuk meninggalkan salat Jumat dan untuk meninggalkan salat berjamaah bukan uzur yang khusus bal kullu ma lahiqa bihi masyaqqatan syadidatan fahuwa udhrun bahkan semua perkara yang bisa menimbulkan kesulitan ya maka itu adalah uzur untuk meninggalkan salat berjamaah untuk meninggalkan salat Jumat kemudian beliau berkata wal wahalu min hadha di antaranya becek ya itu di antara uzur yang bolehkan seorang untuk meninggalkan uh, salat berjamaah dan sholat Jumat. Maka ya kalau hujan saja bisa jadi uzur ya. Kalau becek saja kalau kita lihat misalnya sendal kita penuh dengan becek, kotor itu saja bisa menjadikan uzur apalagi penyakit yang bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang bisa menimbulkan apa? kematian. Bukan hanya penyakit yang menimpa kita. Kalau sudah menimpa kita, menimpa keluarga keluarga kita. Bukan hanya menimpa keluarga kita. Kalau kita tidak sadar ternyata kita bawa virus menimpa bisa orang sekitar sekitar kita orang kampung yang mungkin ya kita akhirnya karena kita tidak perhatian akhirnya kita menularkan penyakit kita kepada kepada dia kasihan ya oleh karenanya uh, ini tidak mengapa dengan sebab kekhawatiran terkena virus corona maka boleh seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat di Al-Mardawi salah seorang ulama dari mazhab Hambali dalam kitabnya Al-Insaf Beliau berkata, ini nas dari para ulama. Ulama berkata, "Wa yu'dharu fi tarkil jum'ah wal jama'ati al marid." Orang yang sakit diberi uzur untuk boleh meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah bila niza tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Wa yu'dharu aidan fi tarkihima li khaufi hudutsil marad dan juga dibolehkan seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat karena takut munculnya penyakit. Karena takut munculnya apa? penyakit. Dan ini persis seperti yang kita hadapi. Persis seperti kita hadapi. Seandainya penyakit tersebut penyakit yang ringan ya, misalnya mungkin flu, ya kita nggak ada masalah ya. Bahkan tatkala terjadi penyakit wabah, misalnya DBD demam berdarah, kita nggak begitu takut karena ya masih jelas sumbernya di mana, ciri-ciri orangnya bagaimana. Tapi corona lain, ya. orang bisa terkena penyakit dia tidak tidak kelihatan ciri-cirinya masih beberapa hari dia baru kena, tapi dia sudah bisa menyebarkan virus. Ya. Nah, kalau orang kena DBD ya mungkin misalnya ada penyakit menular tertentu kelihatan dia mulai batuk-batuk. Ya, ternyata orang yang terkena virus corona tidak langsung dia seperti itu. Dia bisa sehat seminggu <laughs> pertama atau bisa dia bahkan sehat terus tetapi ternyata dirinya sudah membawa penyakit ya. Maka uh, tentu ini hal lebih lebih uh, mengerikan dan ternyata penyakit tersebut bisa menimbulkan kematian, bisa menimbulkan kematian. Maka jika seorang meninggalkan sholat Jumat atau sholat berjamaah karena ketakutan akan hal ini maka e, eh, dibolehkannya. Demikian juga tatkala kita sholat, sekarang prakteknya. Kita sholat, terkadang kita paranoid ya, pikiran kita apa namanya, kita tidak bisa hindari ya. Saya misalnya saya ngisi pengajian terakhir malam Jumat kemarin di salah satu masjid di Bekasi, rame orang lantai satu rame lantai dua rame lantai dasar rame ya udah malam Jumat kemarin, saya takbir Allahu Akbar sebelah batuk <laughs> Ya saya mau santai aja tapi susah juga. <laughs> Kemudian sebelah kiri lagi batu. <laughs> Oh, oh, wow. Kemudian belakang saya, oh, ya saya tawakal tapi terpaksa tawakal sudah mau diapain? Mau liburkan pengajian sudah nggak bisa. <laughs> ya udah, tapi maksudnya tetap saja ada pikiran apa? Terganggu kita kekhawatiran tuh ada. Ya kalau Nabi SAW mengatakan la ta'ama la salat li hadrati ta'am. Tidak ada salat berjamaah kalau makanan sudah hadir. Kenapa? Karena khawatir tidak khusyuk. Makan dulu kata Nabi SAW. walau wa huwa yuda fil akhbathan orang yang menahan buang air besar, buang air kecil, buang menahan angin, maka tidak ada solat berjamaah baginya. Suruh buang hajat dulu. Kenapa tidak ada solat bagi, berjamaah baginya? Karena dia khawatir apa? Terganggu pikirannya, terganggu tidak khusyuk. Apalagi kemudian kita solat was-was dalam diri kita. Ya, was-was dalam syariat tidak membani kita untuk seperti ini. Untuk kemudian nekat ya. Meskipun was-was tapi saya katakan saya berbicara tentang diri saya saja ya. Tetap ada ada tetap saja ada apa? was-was ya. Sebelumnya ya sekitar 4 minggu yang lalu, saya pergi ke Singapura ya. Sudah ada orang terkena virus. Saya pergi ke Johor, sudah ada orang kena virus corona di sana. Tapi saya tidak ada paranoid ya, karena saya uh, ya ya maksudnya belum separah yang disebutkan sudah ada orang-orang kena penyakit corona. Tapi begitu saya sudah di sini kemudian ada pengumuman dari pemerintah secara resmi, jumlah yang semakin bertambah, belum lagi ada laporan-laporan di luar dari uh, laporan pemerintah misalnya, maka ya wajar kalau kemudian orang apa? khawatir. Itu wajar ya. Wajar ya. Maka ini di antara hal yang menguatkan ya sudah kalau daripada kamu sholat was-was terus ya. Was-was terus ada orang tiba-tiba samping oh, oh, aduh bingung kita gini gimana ini? Mau kita ya kemudian dia oh, oh, oh misalnya <laughs> kemudian dia bersin kan, <laughs> kita jadi gelisah ya sudah mending di rumah aja ya sholat juga was-was ya Mungkin sholat imamnya batu-batu. Oh, oh, oh. <laughs> Biasanya kalau imam sudah batu, ah, jamaahnya latah, batu-batu semuanya. Dan kita akhirnya was-was ya. Jadi Wajar, kita manusia ya. Mau diapain ini. Maka eh, tidak mengapa kita eh, sholat di di rumah. Dan ini juga berdasarkan kaidah daf'ul mawdhar muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya menghilangkan menolak kemudaratan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Memang sholat berjamaah maslahat ya ada yang mengatakan wajib salat berjamaah, ada yang mengatakan sunnah. Salat Jumat juga maslahat. Tapi kalau ada mudarat yang bukan bukan mudarat yang dipersangkakan, tapi benar-benar terjadi, ya. Seandainya kita mengatakan semua salat nggak ada masalah, ya, bisa jadi parah. Ini kenyak coba. Ada mungkin ada yang mengatakan tidak mengapa salat berjamaah, salat Jumat kerjakan saja ramai, pengajian kerjakan saja nggak ada masalah. Coba kalau kita nggak peduli dengan seruan pemerintah, semua bikin pengajian. Ya bisa jadi virus makin tersebar. Kamu aja penakut, saya enggak. Ya kalau kamu saja misalnya bikin pengajian, mungkin enggak parah. Tapi kalau semua orang tidak mengindahkan anjuran pemerintah. Saya bikin pengajian sehari tiga kali. Rame sana, rame sini, rame Ustadz yang fulan lagi, yang Ustadz lain juga demikian. Sholat berjamaah rame terus. Ya benar, khawatir kenyataannya dan sudah terjadi di eh, negara lain. Ya. dapat eh, apa Malaysia di antara sebab terjadi penyebaran virus adalah di masjid-masjid. Ya. Ya, ada saya bilang tadi pertemuan kelompok orang bikin pengajian akhirnya terkena apa? terkena virus. ini terjadi. Ya. Maksud saya kekhawatiran itu, kekhawatiran itu bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, tapi benar-benar terjadi dan sudah terjadi di negara-negara tetangga kita. Dan bisa saja, waliyahzubillah, bisa saja kita juga mengalami seperti apa yang mereka rasakan. Tapi Alhamdulillah ada fatwa dari ulama Al-Lajnah Ad-Daimah yang dikeluarkan pada tanggal 7 Rajab 1441 Hijri atau 12 Maret 12 Maret 2020 berkaitan dengan fatwa-fatwa tentang orang-orang terkena berkaitan dengan corona. Ya kita tahu di Saudi belum separah seperti Kuwait ya. Itu pun pemerintah Arab Saudi kemudian langsung menutup orang-orang tidak boleh umrah. Ya. Kita nggak bilang kemana orang Saudi kenapa nggak tawakal biarkan saja orang umrah nggak bisa. Ini perkaranya nggak gampang. Bayangkan kalau pintu umroh dibuka. Meskipun dengan pemeriksaan yang ketat. Karena masalahnya tadi saya katakan, orang kena corona, tidak mesti nampak dia tanda-tandanya. Dia mungkin kelihatan sehat, dia tidak bersin. Ternyata tubuhnya kuat, imunnya kuat, virus corona nggak bisa apa-apa. Tapi dia bawa. Kemudian dia umrah, singgol sama orang macam-macam. Kemudian Mekah menjadi sumber wabah. Apa kata dunia? Apa kata orang-orang non Muslim misalnya? Lihat Mekah sebagai sumber apa? Sumber penyakit. Maka saya bilang pemerintah Arab Saudi serius itu bagus ya. Ya kita juga termasuk orang-orang yang tidak bisa umroh. Padahal saya punya jadwal umroh di depan ada tiga <laughs> jamaah. Semua semua menerima karena mereka tahu apa yang di tindakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi sudah benar. Padahal mereka tidak tidak ramai, tidak maksudnya tidak terjangkit seperti kita. Seperti di Jakarta, tidak seperti di Kuwait ya. Kalau di Kuwait sudah parah ya sampai uh, salah seorang ulama bernama Syekh Utsman Khomis ya. Uh, beliau sempat menyampaikan pengajian beberapa minggu sebelumnya. Beliau mengatakan sudah bertawakal tidak apa-apa kita ke masjid, nggak ada masalah, jangan khawatir yang penting kita berdoa. Kemudian beliau cabut pernyataan beliau beberapa hari lalu beliau cabut, beliau mengatakan kita ikut pendapat para majelis ulama di Kuwait tidak boleh ada yang ke masjid. Beliau cabut. Kenapa kondisi semakin apa? Semakin parah. Maka saya katakan hukumnya tidak sama mungkin Jakarta dengan tempat lain. Tempat lain mungkin boleh seorang apa masih ke masjid karena kondisinya belum uh, seperti Jakarta. Tapi kalau Jakarta Pak Anies Hafizahullah sudah menyatakan, Pak Jokowi Hafizahullah juga sudah menyatakan bahwasanya kondisinya sebaiknya ke rumah. Berarti ada sesuatu yang harus dikhawatirkan, ya untuk bisa penanganan agar virus tidak semakin tersebar. Tapi maksud saya inilah fatwa dari ulama Al-Lajnah Daimah dari Arab Saudi pada tanggal 12 Maret 2020 di antara fatwa tersebut intinya orang yang sudah terkena penyakit maka tidak boleh ke masjid, dilarang. Atau tanda-tanda penyakit maka dilarang ke masjid. Adapun orang yang sehat bagaimana? Kata mereka man khosya an yatadarrar aw yadurru ghairahu fayurakhas lahu fi adami syuhudil jum'ah wal jamaah. Adapun orang yang takut untuk mendapat kemudaratan. Dia tahu dia tidak sakit, tapi dia takut dapat apa kemudaratan, ya. Aw yadurru atau dia bisa beri, bisa beri apa namanya kemudaratan kepada orang lain, ya. Bisa jadi dia punya virus dan dia uh, tularkan kepada orang lain. Fa yurakhasu lahu fi adami syuhudil jum'ah, maka diberi keringanan baginya untuk tidak hadir salat Jumat wal jamaah dan juga tidak tidak hadir untuk salat berjamaah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la dharar wa la dhirar. Tidak boleh ada kemudaratan. Baik memberi mudarat kepada diri sendiri atau beri mudarat kepada orang orang lain. Wa fi kullin wa fi kulli ma dzukir idza lam yashhadil jum'ah fa innahu yusalliha zuhran arba rakaat. Dan kalau seorang tidak hadir salat Jumat, maka dia ganti salat di rumahnya salat duhur 4 rakaat ya. Kalau tidak salat Jumat maka ganti salat duhur 4 rakaat. Ini fatwa terbaru dari Eh, lajnah daimah. Sementara kondisi Arab Saudi belum seperti kita. Tapi kalau yang ulama di Kuwait sudah. Karena virus sudah tersebar ya. Sebagian orang Kuwait datang dari Kum dari Iran, kemudian akhirnya virus tersebar dari jalan tersebut. Taib. Uh, di antara masalah fikih yang berkaitan masalah sholat uh, berjamaah, ya. apakah boleh seorang muadzin tatkala kondisi wabah sudah semakin parah, kemudian ada Eh, penegasan dari pemerintah untuk mengucapkan ala sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian ya. Maka boleh tentunya ya, boleh tentunya ya sebagaimana kalau datang hujan atau angin kencang, maka seorang muadzin boleh menambahkan dalam azannya sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salat misalnya hujan kencang, salat di rumah ya dan itu sunnah mengucapkan demikian demikian angin kencang atau sesuatu yang berbahaya solu fi buyutikum. salat tadi rumah-rumah kalian ya. Maka demikian juga kalau sudah wabah dikhawatirkan ya dengan berkumpul di masjid bisa menimbulkan perkumpulan apapun ya, mau di masjid mau pun ya. Eh, bisa menimbulkan penularan, penularan maka tidak mengapa seorang muadzin mengucapkan solu fi buyutikum. Saya ingatkan lagi bahwa ini uh, hukum berbeda satu kota dengan kota yang lainnya. Mungkin misalnya kota kota di mana di Lombok ya tentu tidak sama Jakarta mereka belum belum apa apa silakan jalankan kegiatan seperti biasanya ya. ya karena yang bisa menentukan itu parah atau tidak pemerintah ya mereka yang punya punya peralatan dan punya uh, sistem untuk mengetahui ini sudah pada tingkatan berbahaya atau tidak perlu melarang masyarakat untuk berkumpul atau tidak kita tinggal taat kepada apa pemerintah kalau pemerintah mengatakan sudah hindari perkumpulan ibadah di rumah masing-masing ya kita kerjakan saja. Apalagi MUI ternyata juga sudah mengeluarkan apa? E, fatwa. Kemudian <clears throat> di antara permasalahan fikih, bolehkah sholat memakai masker ya? E, hukum asal sholat memakai masker atau menutup mulut ya atau menutup mulut menutup mulut begini sholat sambil diem atau dengan menutup sesuatu di mulut hukum asalnya makruh ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW naha Rasulullah SAW melarang an yughtiya rajulu fahu. Melarang seorang menutup uh, mulutnya tatkala sedang salat. Apa hikmahnya? Khilaf di kalangan para ulama mazhab. Ada yang mengatakan seperti ulama yang maksudnya orang yang beribadah sambil menutup mulut seperti orang-orang Majusi dan kita dilarang untuk bertasyabuh menerima orang Majusi. Ya. Kemudian juga eh, ada yang mengatakan ini adalah bentuk gulu berlebih-lebihan dalam ibadah. Makanya wanita juga kalau sholat jangan pakai cadar ya. Apa yang sholat pakai cadar? Ya sudah. Kalau sholat buka cadarnya kecuali di di depan para laki yang bukan mahramnya dia boleh sholat pakai cadar karena ada keperluan. Tapi kalau di rumah enggak, enggak, jangan pakai cadar. Bentuk gulu fiddin berlebih-lebihan ekstrim dalam beragama. Sebagian ulama lagi mengatakan uh, sholat sambil menutup wajah adalah bentuk takabur, kesombongan. Intinya ini ilah sebab yang disebut oleh para ulama ada tiga selama saya baca tadi. Uh, pertama karena tasyabuh dengan orang-orang majusi yang beribadah sambil menutup mulut. Yang kedua adalah uh, berlebihan dalam agama. Yang ketiga adalah uh, takabur, bentuk sombong dalam beribadah. Beribadah kita buka wajah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama empat mazhab mengatakan hukumnya makruh. Kalau seorang sholat tutup mulutnya, sholatnya tetap sah dan dia melakukan satu hal yang makruh. Tidak sampai pada haram, apalagi membatalkan sholat. Tetapi kalau ada keperluan, maka tidak mengapa seorang sholat sambil menutup mulutnya. Di antaranya disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Khattabi, misalnya seorang Eh, tatkala dia menguap, maka dia boleh tutup mulut. Kan sunahnya seorang menguap tutup apa? Mulut. Dalam sholat dia menguap dia tutup mulut. Boleh, boleh karena ada keperluan. Kemudian juga ulama yang lain menyebutkan di antara keperluan misalnya seorang bekerja pekerjaannya membutuhkan tutup mulut, ya. Dia tidak lepas setelah dia bekerja mungkin ada apa-apa atau dia uh, pekerjaannya di tengah di tengah padang pasir yang debu sana sini maka dia sholat sambil tutup mulutnya, tutup hidungnya nggak ada masalah. Ya, demikian juga karena penyakit. Baik khawatir terkena virus atau khawatir menularkan virus. Maka tidak ada masalah seorang sholat sambil e, menutup e, mulutnya atau menutup hidungnya. Hukum asalnya makruh, tetapi kalau ada kebutuhan maka hilang kemakruhan tersebut. Kemudian masalah berikutnya hukum kunut nazilah di saat wabah menyebar. Ini sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang dianjurkan untuk apa kunut nazilah. Tentu Eh, mau ikut fatwa MUI silahkan, tapi secara umum ini masalah khilaf di kalangan para para ulama. Masalah khilaf di kalangan para para ulama. Ya. Uh, secara umum para ulama sepakat untuk kunut nazilah. Kunut kalau ada musibah boleh. Semua mazhab, empat mazhab membolehkan kunut kalau ada musibah ya. Yang khilaf kalau kunut subuh, kalau tidak ada apa-apa kunut subuh tiap hari itu ada khilaf. Tetapi kalau ada musibah, kemudian imam kunut, maka ini sepakat ulama. Cuma mereka khilaf bagaimana kalau musibah tersebut ternyata wabah. Apakah boleh kunut atau tidak? Secara umum dua pendapat, Jumur ulama mengatakan boleh. Semua hal yang dikhawatirkan, semua musibah bentuknya apapun, boleh seorang untuk kunut. Ya, boleh seorang untuk apa? Kunut. Ya, karena musibah banyak. Ada musibah peperangan, ada musibah musuh datang, ada musibah musim kekeringan, kemarau, ada musibah e, wabah misalnya. Maka boleh uh, kunut ya un untuk menghilangkan wabah. Adapun madhab Hambali, madhab Hambali sebagaimana uh, dikatakan oleh Al-Bahuti ya, dia mengatakan la yaknut li raf'il waba fil azhar. Bahwasanya tidak kunut ya gara-gara untuk menghilangkan wabah menurut pendapat yang kuat. annahu lam yathbutil kunut bihi lam yathbut al kunut fi ta'un amwas wala fi ghairihi wali annahu syahadatun lil akhyar wala yus'alu raf'uhu. Kata beliau kenapa? Karena tidak ada dalil para sahabat tatkala tertimpa taun ya, kemudian mereka taun amwas ini taun yang terjadi pada abad 18 Hijriah di salah satu daerah di negeri Syam. satu kota disebut Amwas sehingga dinisbahkanlah nama taun tersebut, wabah tersebut kepada kota tadi ya. Para sahabat tidak melakukan kunut ya. Ya. Saya cerita tentang Taun Amwas ini. Taun Amwas ini terjadi di zaman Khalifah uh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala menjadi khalifah abad 18 Hijriah. Ketika itu yang menjadi gubernur di negeri Syam adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat radhiyallahu anhu yang termasuk dari al asra Al-Mubasysyirina bil Jannah. 10 orang sahabat yang jadi masuk surga, di antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Dia jadi gubernur. Ketika itu terjadi wabah taun di negeri Syam. Ya. Maka Umar menulis surat. Umar Khalifah menulis surat kepada Abu Ubaid bin Jarrah ya, agar membuat orang-orang naik ke atas. Jangan menetap di daerah bawah karena wabah bisa semakin tersebar. Suruh naik ke gunung-gunung. Ya. Bahkan Umar menyuruh dia datang ke Madinah, ya. Tetapi Abu Ubaidah tidak mau. Dia tidak mau. Dia tidak menjalankan perintah Umar. Bahkan dia belum terkena wabah, dia berdoa ya sungguhnya ini wabah ya. dan dia berkata as'alullah an yuksim uh, minhu li hadzan li ya. kata dia ya aku aku berdoa kepada Allah agar aku terkena wabah tersebut karena ini adalah mati syahid dan dia kena wabah akhirnya Abu Ubaid bin Jarrah meninggal dunia kemudian digantilah dengan gubernur berikutnya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sahabat yang mulia juga kemudian terkena wabah lagi sama daerah tersebut di negeri Syam terkena wabah. Maka Muaz bin Jabal sama dia berdoa, dia khutbah di hadapan rakyatnya, di hadapan orang-orang. Dia berkata, aku berdoa kepada Allah agar wabah ini mengenai ku dan mengenai keluargaku. Dan ternyata dia kena wabah. Karena ingin ingin apa mati? Mati syahid. Dia kena wabah dan kemudian kena dua istrinya juga kena, anaknya juga kena. Yang disebutkan sebelum dia meninggal dia melihat tangannya dia mengatakan aku ingin keluar dari dunia tanpa ada sedikit pun dunia di tanganku. Dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian diganti dengan gubernur yang ketiga Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Amr bin As radhiyallahu anhu ketika datang wabah, dia punya sikap yang lain. Dia sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dia menyuruh para orang-orang masyarakat untuk naik ke gunung-gunung, ya. Dia mengatakan sungguhnya wabah ini yashta'il isti'alan nar, bahwasanya wabah ini menyala seperti nyala api. Pergilah kalian ke gunung-gunung. Ya, ke gunung-gunung agar wabah tidak mengenai. Hanya mereka naik ke gunung. Mereka tidak ke kota yang lain, tapi menghindar ke gunung-gunung Akhirnya wabah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kabar ini sampai kepada Umar bin Khattab dan Umar tidak mengingkari. Artinya Umar membenarkan perbuatan siapa? Uh, siapa? Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Taun tersebut, wabah tersebut membuat sahabat-sahabat meninggal sampai 25 ribu sampai 30 ribu orang meninggal tatkala itu. 25 ribu sampai 30 ribu orang terus meninggal. Bahkan disebutkan di antaranya puluhan anak-anak Anas bin Malik meninggal dalam kasus uh, wabah uh, tersebut. Ini dijadikan dalil oleh ulama Hanabilah bahwasanya uh, tidak perlu kunut ya tatkala terkena wabah. Kenapa? Karena wabah adalah syahadah pahalanya mati syahid. Maka kita kenapa minta kepada Allah agar menghilangkan kesempatan untuk dapat pahala mati syahid. Maka tidak perlu kunut. Ini pendapat ulama Hanabila dan ini juga pendapat cukup kuat tapi menyelisih jumhur ulama madhab Syafi'i, madhab Hanafi dan yang lainnya ya bahwasanya boleh untuk kunut meskipun uh, wabah ya saya bacakan uh, perkataan Nawawi rahimahullahu taala ya As-sahih al-masyhur annahu in nazalat nazilatun ka aduwin wa qahtin wa wabain ya. Wa atsin wa dhararin zahir fil muslimin wa nahwi dzalik qanatu fi jami' salawatil maktubah. Pendapat yang masyhur ya bahwasanya jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin, baik datangnya musuh yang menyerang atau musim kemarau atau wabah atau kehausan yang luar biasa atau kemudaratan apapun, kemudaratan apapun, maka boleh mereka kunut salat dalam salat lima waktu. Dan ini juga disebut disebut oleh Syirbi ini dalam Mughnil Muhtaj Ya, yusannul qunutu ba'da tahmid fi i'tidalin fi i'tidali akhiratin sairi ay baqi al maktubat lin nazilah allati nazalat ka'an nazala bil muslimin khaufun aw qahtun aw waba'un aw jaradun aw nahwaha. Disunahkan untuk kunut setelah sami Allahu liman hamidah pada rakaat yang terakhir i'tidal sami Allahu liman hamidah baru baca doa kunut ya dan di salat lima waktu seluruhnya jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin, baik ketakutan atau musim kemarau atau wabah atau wabah atau belalang yang datang kemudian merusak tanaman atau yang semisalnya. Ini pendapat jumhur ulama. Wal alam bisawab saya lebih condong pada pendapat jumhur ulama. Ini yang difatwakan oleh MUI Indonesia bahwasanya tidak mengapa kita uh, kunut nazila dalam rangka mengangkat wabah ya. Meskipun itulah sebab untuk mati syahid. Sama mereka sepakat Empat mazhab sepakat. Kalau ada musuh datang menyerang, boleh kunut nggak? Boleh kunut nggak kalau ada musuh datang menyerang? Mereka sepakat boleh. Mereka cuma khilaf masalah apa? Wabah. Bukankah musuh kalau datang menyerang sebab mati syahid? Sebab mati syahid nggak? Tapi boleh kita berdoa agar musuh dikalahkan. Ya boleh. Oleh karenanya yang benar kita dianjurkan untuk berdoa kapan saja. Berdoa kapan saja. Antum sakit, benar sakit itu menghilangkan dosa-dosa. Tapi boleh nggak kita berdoa agar sakit kita hilang? Boleh. Padahal sakit adalah penyebab uh, gugurnya dosa. Jangan kita bilang Allah sakit aja dosa semakin berguguran. Kita boleh berdoa dan tetap aja sakit tersebut mengena dosa tetap berguguran. Sama dengan wabah, kita sabar, kita bersabar, kita boleh berdoa agar hilang penyakit tersebut. Kalau kena, kita dapat pahala mati syahid ya. Tetapi boleh kita berdoa untuk menghilangkan ketakutan atau wabah tersebut. Taib, kalau kita memilih pendapat, kalau memilih pendapat tidak kunut ya selesai, nggak ada masalah. Cukup dengan doa-doa keseharian ya mungkin dalam khutbah Jumat kemudian uh, eh, dai dai khotib khotib berdoa agar diaminkan oleh para jamaah ya selesai madhab hambali tapi kalau kita milih pendapat jumhur bahwasanya boleh kunut maka kapan kita kunut ada khilaf di kalangan mereka ada khilaf di kalangan mereka seperti madhab hanafiya mengatakan hanya kunut di salawat jahriyah salat isya salat maghrib sama salat subuh ya adapun madhab Syafi'i madhab Syafi'i madhab Hambali madhab Hambali, ya, kalau kunut nazilah boleh seluruh solat kecuali solat Jumat, kecuali solat Jumat. Kata mereka Jumat nggak perlu kunut karena imam khatib sudah berdoa di mimbar, jadi nggak perlu kunut. Pendapat yang dipilih oleh madhab Syafi'i maksudnya kunut dalam setiap solat. Ya. Mau solat lima waktu, solat sirriyah, solat jahriyah, demikian juga uh, solat Jumat. Lantas bagaimana kalau kita solat sirriyah, imam tetap misalnya solat duhur, maka pada rakaat keempat, rakaat keempat, maka dia berdoa kunut dengan suara yang didengar dan makmum mengaminkan. Ya. Dan ini kita praktekkan di Madinah. Kita praktekkan di Madinah kunut nazilah. Ketika ada penyerangan di Palestina, ketika ada penyerangan di mana ya eh, eh, masjid-masjid pada kunut. Ya saya sering kunut nazilah di kota Madinah. Bahkan sholat duhur, sholat asar kita kunut. Ya, kita kunut mendoakan saudara-saudara kita yang uh, sedang ditimpa dengan musibah meskipun tidak diekspos tapi demikianlah praktek masyarakat di Madinah seperti itu ya kalau ada musibah besar maka mereka kunut lima waktu ya, kita kunut sholat duhur, kunut sholat asar bukan cuma sholat sholat subuh. Taib. Permasalahan berikutnya, hukum memakai hand apa ini? Sanitizer ya apa? Apa, apa baca bahasa Inggrisnya gimana? Hand sanitizer. <laughs> ya sudah itulah ya. <laughs> hand sanitizer. Yaitu pembersih tangan ya. Masalahnya pembersih tangan hand sanitizer itu mengandung alkohol 60% atau 70%. Nah, apakah kalau kita sudah pakai hand sanitizer, kita mau sholat perlu dicuci ataukah sholat wudhu kita batal? Jawabannya tidak ya. Wudhu tidak batal dan tidak perlu dicuci langsung sholat nggak ada masalah ya. Karena uh, hand sanitizer bukan homer. Homer bukan alkohol. Pendapat yang benar tidak semua alkohol itu apa? khamar. Khamar itu suatu yang dicampur dengan alkohol sekian persen yang bisa menimbulkan apa? Mabuk. Itu namanya khamar minuman. Itu pun diharamkannya untuk diminum. Adapun jika terkena tubuh, pendapat yang benar dia bukan najis. Tinggal dibersihkan dia bukan najis. Ya. Banyak orang salah paham. Mereka menyangka kalau seorang menyentuh najis, wudhunya batal. Seperti ibu ibu yang kemudian mencebok anaknya. Dia menyangka bahwasanya wudhunya batal. Padahal tidak. Bukan pembat bukan pembatal wudhu menyentuh najis. Kalau ada keperluan menyentuh najis, maka tinggal kita cuci tangan kita dan wudhu kita tidak batal. Itu kalau perkara najis. Apalagi tidak najis. Khomer pendapat yang benar bukan najis. Apalagi alkohol yang bukan khomer. Apalagi alkohol 70% yang bukan khomer. Jadi yang benar, kalau seorang pakai hand sanitizer, maka oh dia mau cuci silakan, nggak juga nggak ada masalah ya. Ya, nggak ada masalah dan tidak perlu dia berwudhu ulang dan tidak perlu dia uh, cuci tangannya untuk langsung sholat karena itu tidak mengapa dan tidak membatalkan wudhu. Kemudian di antara hal yang berkaitan dengan uh, berjamaah ya. Maka tidak mengapa seorang ya kalau memang kondisi masih bisa suatu kondisi wabah tidak begitu parah pemerintah masih belum melarang untuk pergi ke masjid-masjid masih silahkan ke masjid ya. Ini setiap kota berbeda tergantung tingkat uh, penyebaran wabah. Maka tidak mengapa sholat di masjid ya. Tidak harus tempel, tidak harus tempel apa? kaki, tidak harus tempel kaki, tidak harus berdekatan. Kita tahu sunnahnya oh, solat berdekatan ya. Sunnahnya solat ber, berdekatan. Tapi kalau dalam kondisi wabah seperti ini maka tidak mengapa seorang mengambil jarak ya. Seorang mengambil jarak dalam solatnya jika memang kondisinya sudah mengharuskan demikian. Jika tidak maka kita kembali hukum asal yaitu kita dempet. Ya, Rasulullah SAW senang uh, eh, salat makmumnya dalam kondisi apa? rapat. Namun jika sudah uh, difonis bosnya kota tersebut ada wabah yang mungkin untuk menular maka tidak mengapa kita mengambil mengambil jarak dalam uh, sholat ya ini lihat situasi dan uh, dan kondisi ya dan ini uh, le le lengketnya orang dalam sholat itu bukan bukan rukun sholat ya bukan syarat sholat seandainya kalau ditinggalkan ya ada khilaf apakah wajib atau sunnah apakah wajib atau sunnah kalau wajib pun ditinggalkan karena ada sesuatu tidak ada masalah apalagi hanya sunnah ya ditinggalkan karena suatu keperluan maka tidak jadi masalah ya. Ini kalau dalam kondisi demikian. Kalau tidak ada apa-apa maka kita kembali kepada hukum asal kita sholat dalam kondisi merapatkan saf. Kemudian yang terakhir tentunya kita mengurangi kegiatan ya yang di situ ada pertemuan banyak orang ya karena virus corona ini penyebarannya luar luar biasa dan sangat cepat ya dengan sangat cepat. Orang ikut rapat satu ruangan bisa kena semua ya. Ya sangat mudah ini tidak tidak ada yang mengingkari akan akan hal ini ya. Oleh karenanya segala hal yang memungkinkan timbul uh, pertemuan maka kita hindari kecuali benar-benar di screening, kita sudah saling mengenal ya, maka tidak mengapa ya. Dan apa namanya tidak harus kita berjabat tangan ya. Ketemu ya, sudah. Tidak perlu kita salam begini nggak perlu ya nggak perlu kita salam kaki, nggak perlu, nggak perlu kita salam, <laughs> nggak perlu. Udah kita salam mulut aja sudah cukup ya. Salam mulut itu yang diutamakan doa. Assalamualaikum, ini doa. Semoga engkau selamat, semoga saya selamat dari virus corona. Ya, kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita hanya sekedar ngucap. Kali ini kita ngucap sambil kita niatkan kita doain kawan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia juga jawab dengan serius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kau keselamatan. Di antaranya keselamatan dari virus corona. Ya. Adapun jabat tangan sunnah, kalau ternyata tidak bisa dilakukan maka tidak eh, tidak mengapa ya ditinggalkan karena ada kekhawatiran dan yang lainnya. Tapi di akhir pengajian saya ingin sampaikan bahwasanya ya tentu ini hal yang menyedihkan bagi kita semua. Ya, siapa yang tidak siapa yang tidak ingin sholat di masjid berjamaah? Siapa yang tidak ingin dapat pahala 27 kali lipat? Saya sedih, pengajian saya libur semua. Ya, ya semuanya orang sedihnya. Saya tidak bisa umroh ya tiga grup jamaah saya semua ya jamaah pertama 90 orang yang kedua sampai 400 orang ya, gagal gagal semua ya yang ketiga Allah alam bisa berangkat atau tidak ada lima, hampir 60 orang ya saya juga pingin saya juga pingin tawaf saya juga pingin berdoa di masjid Nabawi saya juga pingin berdoa di depan Ka'bah semuanya sedih pengajian saja libur saya pun sedih tapi bagaimana lagi ya tetapi hal yang membuat kita menghibur diri kita adalah sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari idza maridul abdu idza maradul abdu au safar kutiba lahu maka na ya'malu minhu muqiman sahihan. Kata Nabi SAW, jika seorang sakit atau dia bersafar, maka tetap dicatat bagi dia pahala yang biasa dia kerjakan tatkala dia sehat, tatkala dia tidak bersafar. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalau kita sehat, kita biasa pergi sholat berjamaah. Tatkala kita sakit, tidak bisa sholat berjamaah, tetap kita dapat pahala sholat berjamaah. Biasanya kalau kita tidak safar, kita sholat malam, kita sholat qobliyah, ba'diyah. Tatkala kita safar, nggak sempat kita sholat malam. nggak sholat qobliyah dan ba'diyah tetap saja kita dapat pahala seakan-akan kita sedang sholat malam, seakan-akan kita qobliyah dan dia ya. Maka saya katakan, orang yang kebiasaannya sholat berjamaah di masjid, yang kebiasaannya uh, sholat uh, Jumat, yang kebiasaannya hadiri pengajian, ya, yang biasanya kalau ketemu dengan kawan-kawan berjabat tangan dengan penuh kemesraan, maka mudah-mudahan pahala mereka terus mengalir. Ya. Pahala mereka terus mengalir. Dan kita mudah-mudahan cuma libur dua minggu atau maksimal satu bulan, mudah-mudahan. Kalau kita bekerja sama rame-rame, ini bisa dihadapi dan tidak dengan izin Allah tidak berkepanjangan. Tapi kalau kita semua cuek, sehingga penularan semakin berpindah-pindah, sehingga tidak bisa kita batasi dua minggu. Karena yang kalau kita tidak, akhirnya ada yang baru kena lagi, butuh dua minggu lagi dia. Ada yang kena lagi setelah dua minggu, butuh lagi dua minggu, akhirnya berkepanjangan. Akhirnya berkepanjangan. Tapi kalau kita rame-rame berusaha menjalankan uh, arahan dari pemerintah ya, insya Allah mereka serius ya tidak ini berdasarkan data-data yang mereka miliki. Ya, maka mudah-mudahan dalam dua minggu, tiga minggu, sebulan, ya kegiatan kita yang sekarang kita liburkan, ya kebahagiaan yang biasanya kita rasakan, ya bisa kembali lagi, bisa kembali lagi. Ya. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. min al wa naqsi min al-amwal wa anfusi wa thamarat wa bashir sabirin". Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit. Ya, kurangnya harta, kurangnya uh, hasil bumi, buah-buahan, meninggalnya sebagian eh, orang-orang yang dicintai ya. Sedikit ujian tidak tidak banyak maka wasyirus sabirin berilah kabar gembira kepada orang-orang yang uh, sabar. Maka di akhir pengajian ini saya ingatkan kepada diri saya sendiri sebagai pemateri dan juga kepada para pemirsa sekalian untuk uh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, silakan ya selain kita berusaha ikhtiar dengan sebab duniawi materi ya dengan menghindari tempat-tempat keramaian, kemudian juga dengan menggunakan hand sanitizer misalnya dan hal yang lain tidak berjabat tangan. Uh, jangan lupa sebab paling utama adalah sebab ukhrawi yaitu berdoa jangan lupa doa zikir pagi petang kemudian doa-doa spesial tentang corona atau penyakit seperti Allahumma inni a'udzubika ya min sayyil asqam ya Allah aku berlindung kepada engkau dari apa Sayyil asqam penyakit-penyakit yang buruk ya seperti Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari munkaratil adwa, dari penyakit-penyakit yang mungkar, yaitu yang mengerikan, yang tidak biasanya ya, seperti wabah dan yang lainnya. Ya. Kemudian juga doanya di antaranya Allahumma inni a'udzubika ya min uh, ya Allah aku berlindung kepada Engkau min zawali ni'matik wa tahawwul afiyatik uh, wa fuji'at nikmatik wa jami'i sakhatik. Yang artinya Allah aku kepada engkau dari uh, hilangnya kenikmatan yang kau berikan kepadaku. Ya, kenikmatan sehat, kenikmatan. Wa tahawwul afiyatik dan aku berlindung kepada engkau dari perubahan sehat menjadi apa? Sakit ya. Kita berlindung kepada. Ini di antara doa-doa khusus spesial selain zikir dan pagi dan petang untuk bisa menyelamatkan kita dari corona dan jangan lupa silahkan baca tulisan Syekh Abdul Razak Ta'ala tentang 10 sebab untuk terhindar dari Quran. Di antaranya kita bertakwa kepada Allah. Sungguhnya ya apapun yang terjadi kalau kita qadarullah ternyata la qadarullah ternyata kita terkena penyakit corona, kita bersabar kemudian meninggal toh mati syahid. Lihat para sahabat tadi, bahkan mereka ingin meninggal karena apa? Penyakit wabah ya. ya. Kita tidak kita tidak iman seperti mereka mungkin. <laughs> tidak berdoa ya Allah kenakanlah aku corona kita enggak enggak seperti mereka ya. ya. Tetapi kalaupun terkena kita bersabar ya. Kita enggak tahu kalau kita hidup lebih panjang apakah kebaikan yang kita lakukan atau kemaksiatan yang kita lakukan. Maka apapun yang terjadi, apa kita sehat atau kita terkena penyakit, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menggampangkan masalah-masalah ini kemudian meremehkan ya. Oh tenang, penyakit ini enggak bisa kena Indonesia. Indonesia orangnya kuat-kuat misalnya ya Jangan karena kita sudah makan beras misalnya atau apakah makan pete makanya kita nggak bakalan kena. Nggak usah gitu-gitu, serahkan kepada Allah. Ya, nggak usah kita sesumbar. Sumbar akhirnya terjadi apa yang terjadi. Bahkan pejabat pun kena. Ya, berarti kondisinya bukan sepele. Ya, kalau pejabat udah kena, ya, kemungkinan yang lain bisa juga kena. Ya, ini saja mungkin Allah alam bisawab yang bisa sampaikan. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Eh, materi yang saya sudah sampaikan semuanya sudah ada di uh, eh, insya Allah di bekalislam.com bekalislam.com insya Allah nanti disebarkan linknya apa yang saya sampaikan semuanya sudah ada di situ tinggal bisa dibaca kembali. Ini pertanyaan berkaitan dengan masalah uh, sakit. Apabila orang tua kita sebelum meninggal mengalami sakit terlebih dahulu, dan ada sholat yang tidak dikerjakan selama sakit, apakah ada ketentuan untuk bayar fidyah? Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini disebut oleh sebagian fukoha, tapi adalah perkara bid'ah yang tidak pernah disebutkan oleh fukoha uh, eh, mutaqaddimin. Para fukoha terdahulu nggak ada yang menyebut. Ini muncul di fukoha mutaakhirin, ya bahwasanya kalau orang tidak sholat maka bayar fidyah, dan ini tidak benar ya. Cukup uh, kita berdoa kepada Allah agar mengampuni ya, orang tua kita. Tidak perlu bayar fidyah berapa sholat yang dia tinggalkan. Tapi ada yang bertanya? Kalau tidak ada maka eh, ada. lagi ditulis. Kalau nggak bisa nggak ada pertanyaan jangan dipaksa bertanya. <laughs> Ustaz bagaimana kalau mayat meninggal karena corona, bagaimana cara pengurusannya? Ya itu kembali kepada saya kurang tahu tapi bagaimana pihak kesehatan menghadapi uh, kasus seperti ini. Jelas dikubur ya, bukan dibakar ya. Jelas siapa di dikubur. Mungkin perlu penanganan khusus misalnya dimasukkan dalam uh, plastik tertentu atau apa Enggak ada masalah ini darurat semuanya ya. Darurat semuanya ya kemudian di uh, kalau sudah disterilkan ya atau bagaimana ya kita tetap sholatkan, ya, dia butuh doa untuk kita doakan ya Intinya ini perlu pembahasan khusus ya. Saya, saya sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana uh, apa yang terjadi pada orang terkena corona bagaimana mayatnya sejauh mana mayat tersebut masih memiliki penularan apa bisa ditangani dengan cara tertentu saya tidak tahu ini uh, dokter mungkin yang lebih tahu ya. Di, di balik itu tentu ada fikih tersendiri. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada demikian saja. Semoga uh, Allah menjaga negeri kita dari penyakit-penyakit bahaya. Allah masrif annal waba. Semoga Allah menjauhkan kita dari apa? Wabah ya. Dan semoga Allah menyembuhkan orang-orang yang sudah terkena penyakit wabah eh, tersebut. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.